Buat peci, nanti disebar jasus, spionase, mata-mata. Diambil mata-mata, suruh tulis. Siapa yang berbahasa Indonesia, catat namanya, habis sholat maghrib dipanggil ke mahkamah pengadilan bahasa. Dipukul pakai batang sapu tapak tangan. Saya Alhamdulillah termasuk yang jarang masuk pengadilan. Karena saya jarang bercakap, saya diam aja. Ini, pula tidak, Apapun tak mau main pukul Jelas-jelas anak tu bandel tak main pukul Kenapa tak ente pukul? Kata ustaz tak boleh pukul Ada masanya mukul Muru awladakum bis salah Suruh anakmu salat Fahum abna'u sab'a Umur tujuh Waktribuhum pukul ha, Jelas pukul situ Guru mengaji Main pukul Tapi sekarang pun tak bisa Guru mengaji Guru sekolah Guru TK Guru SD Tak boleh main pukul asal pukul awas keroyok. tiga mengeroyok komisi perlindungan anak polisi pengacara habis Tujuh juta ustadz kena tuntut hanya gara-gara menjewer murid ha. belum putar habis lagi baru putar setengah udah kena habis Sedangkan main pukul zaman saya saja tak semuanya jadi orang, banyak juga jadi hantu. Apalagi tak ada main pukul-pukul. Kami dulu dididik. Mungkin jadi orang ini karena dipukul ni lah. Masih ingat. Pergi saya ceramah ke Batam. Jumpa senior kakak kelas dulu di sekolah. Maafkan abang ya Mat. Mungkin abang pernah dulu nempeleng atau enggak tak pernah. Abang tak pernah mukul saya. Memang saya kan dari dulu memang baik bang. Oh ya. ya. ada. Dulu kami dulu main pukul. Pakai batang sapu sebesar. Besar dari ini lagi batang sapu. Pagi subuh, habis sholat subuh, balik ke asrama, baca Quran. Setengah jam baca Quran. Setengah jam setelah baca Quran, pembagian kosakata. Satu kamar 20 orang, disusun macam ikan sarden. sepuluh di sini, 10 sini. Kolan suatun. Kata pimpinan kamar. Kolan suatun peci. Kolan suatun peci. Kolan suatun peci. Nah, jangan lagi nyebut peci. Siapa yang nyebut peci nanti disebar jasus spionase mata-mata. Diambil mata-mata suruh tulis. Siapa yang berbahasa Indonesia catat namanya habis sholat maghrib dipanggil ke mahkamah pengadilan bahasa dipukul pakai batang sapu tapak tangan. Saya alhamdulillah termasuk yang jarang masuk pengadilan. Karena saya jarang bercakap, saya diam aja. Gimana dia mau mencatat? Sampai akhirnya suatu hari Al-asma al mazkura fi hadhihi al-waraqah. Siapa saja yang namanya tertulis di kertas ini, falyahduru ila qismil lughah maka Arab datang ke pengadilan bahasa. Silakan datang. Sebutlah nama Abdul Somad. Eh, kok bisa saya kena? Sampai ke pengadilan bahasa tanya Abdul Somad. Naam. Takalam tabil lughatil Indonesia. Tadi ada bahasa Indonesia sehari ini? Tak ada. Anta ente bohong. Enggak, saya tak ada bahasa Indonesia. Saya jaga betul-betul. Memang diam aja dari tadi. Nih, saya tengok. Abdul Somad berbahasa Indonesia jam 5.45. Jam 6 semua udah mandi bersih. Jam 5.45. Di mana tuh? Kamar mandi. Rupanya waktu mandi pedas mata. Gayung, gayung, ay, gayung. Gayung. Siapa yang mencatat itu? Kawan yang sama-sama mandi. Ternyata saja, saya tak percaya betul sama kawan. Menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Siapalah yang begitu kau langsung batang sapu. Wah, wah ke batang. Waktu itu belum ada lagi komisi perlindungan anak. Mengadu ke orang tua, mak, aku dipukul dengan batang sapu. Baguslah, kata. Bagus pula, kata Sekarang tak. Siapa mukul kau tadi? Mana dia yang mukul? Biar ayah laporkan ke polis. Patutlah anak-anak sekarang banyak tak betul. Orang tua tak betul. Dulu begitu. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi katanya ustaz tak tamat pesantren. Memang tak tamat saya di situ. Lari saya dari situ. Sebentar aja. tak tahan